Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wassalaman tasliman kathira Amma ba'd Akhwana fillah A'azani wa a'azakumullahu jami'an Pertama-tama kita panjatkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan Islam wal iman kepada kita sehingga ini sebagai sebab kita mengenal manhaj as-sahih ini juga kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga telah memudahkan kepada kita untuk duduk bersimpuh di masjid masjid Allah Subhanahu wa taala di mana sebagian manusia baikkah itu dari kaum muslimin maupun bukan sibuk dengan urusan dunia sibuk dengan urusan politik sibuk berlomba-lomba untuk meraih dunia, sibuk untuk bagaimana mendapatkan jabatan setinggi-tingginya. Walhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu yang agung ini, menghafal Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam menghafal aqwal al ulama as sunnah ini sebuah kenikmatan yang agung yang patut dan patut kita syukuri ikhwana fillah azani wa azakumullah jami'an sebelumnya juga kami ucapkan jazakallahu khairan kepada al asatidah al fudala terkhusus di Mahat As-Salafi Jember ini yang sungguh ini merupakan salah satu tempat saya pribadi dulu menuntut ilmu. Saya pribadi di sini banyak mengambil faedah ilmiah dari para asatidah al fudala tentunya ala raksihim Al-Ustadz Abu Abdullah Lukman Ba'abdu yang beliau sekarang ini dalam fi'asnai safar dalam safar menuju ke tanah air setelah selesainya beliau umroh bersama rombongan dan juga saya pribadi juga ucapkan jazakallahu khairan kepada para asatidah yang lainnya semisal Al-Ustadz Raifi'. Al-Ustad Abu Amr Al-Fian Al-Ustad Abu Abdurrahman Arif wa ghairaha al yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu saya pribadi ucapkan jazakallahu khairan karena saya banyak mengambil faedah ilmiah kepada beliau-beliau dan juga kepada rekan-rekan pengurus seperti Pak Tamam, Pak Irji, Pak Evi dan Pak Rizal dan yang lainnya Jazakallah khairan yang beliau-beliau terus bahu membahu dengan para asatidah untuk bertaawun bertaawun dan musyarakah fil khair untuk tetap mempertahankan markis ini, mahad ini untuk tetap berjalan di atas as-sunnah. Ikhwana fillah azani wa azakumullah. Sesungguhnya yang berbicara ini sebetulnya tidak pantas untuk berhadapan di hadapan antum dikarenakan mungkin husnudzon saja dari beberapa pihak padahal pada hakikatnya sebagaimana mungkin dinukilkan oleh beberapa teman kami ini cukup prematur masih dini kami ini tentunya mungkin lebih berhak sebagian antum atau mungkin para asa tidak di sini untuk duduk di sini kami di sana alhamdulillah menemukan al khair, menuntut ilmu walaupun berakhir dengan maaf saya mungkin menggunakan bahasa berakhir dengan mengenaskan. Tapi alhamdulillah kita syukuri apa yang sudah kita dapatkan. Alhamdulillah dan juga <clears throat> melalui mimbar ini kami ucapkan Jazakallahu khairan kepada para asatidah al-fudala Al-asatidah al-fudala fil Indonesia Yang terus terang Kami di Fuyus Waktu itu betul-betul merasakan Bagaimana ketika itu kala itu kami sedang mengalami musibah, kegoncangan, yang sungguh memang bagi kami cukup berat di saat itu para asatidul fudala di Indonesia semisal Alustad, Lukman di Jember Alustad, ustaz Usama Mahri di Malang Alustad, ustaz Komar Soe di Temanggung dan yang lainnya dari asatidah luar biasa mempertahankan memperhatikan kami di saat-saat kami sendiri jauh dari perhatian di markis kami. Dan juga pada ikhwan-ikhwan di Indonesia, ikhwan-ikhwan salafiyin di Indonesia. Kami ucapkan jazakallahu khairan atas ta'awun antum. Melalui mimbar ini kami ucapkan jazakallahu khairan. Ta'awun antum yang luar biasa kepada kami. Sampai akhir kami, sampai di tanah air ini. Perhatian antum membuat kami terharu. Berbagai bentuk bantuan telah kami terima. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Tentunya tidak ada yang bisa kami balas kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadikan amalan saleh yang bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memperberat sisi amalan saleh. Antum semuanya di mizanil hasanat nanti di akhirah. Dan juga yang mungkin yang terakhir tidak lupa kami ucapkan juga jazakallahu khairan kepada ikhwanuna musribin, ikhwanuna para mantan pengurus Titulab Fuyus Tulaf Indonesia yang di saat-saat terakhir ini siang dan malam bersama kami menghadapi qadiyah ini dengan tidak ada mengenal rasa lelah, tidak mengenal rasa capek. Siang dan malam terus kami bahu membahu untuk menyelesaikan dari kodiah ini. Dan kami informasikan juga Alhamdulillah Kloter kedua dari Teman-teman Tulafius telah sampai di Indonesia semuanya Sehingga kami Nyatakan Bahwa sebagian besar kami Tulafius yang bersama Kibarul Ulama Yang berasal dari Indonesia Hampir-hampir sudah tidak ada berada Hampir tidak ada di Darul Hadis di Fuyus. Ada beberapa teman-teman kami yang tersedia di sana itu pun dalam kondisi mereka sedang dalam keadaan uzur tapi hati-hati mereka-mereka di sana masih ingin berkeinginan bergabung bersama kami di tanah air. dan seterusnya bahwa sebetulnya keinginan hati untuk menyampaikan fawaidah ilmiah dalam rangka minbab murajaah minbab mudzakarah tapi kebetulan dari teman-teman panitia dan juga beberapa teman-teman menginginkan mendapatkan penjelasan apa sih yang terjadi di Fuyus apa yang terjadi di Fuyus ini sampai-sampai subhanallah kami semuanya ini teman-teman Indonesia Tulafuyus hampir 200 orang 200 orang Nasta'in billah kita berusaha semaksimal mungkin menjelaskan apa yang terjadi di Fuyus yang tentunya mungkin bisa menjadi hikmah bagi kita semuanya dan semoga kita pun tidak terjatuh lagi dengan fitnah yang ada. Kejadian ini tidak terlepas dari tentunya kita akan coba menjelaskan runtutan peristiwa, kronologis kejadian. Sehingga dengan kejadian ini kita bisa faham apa yang terjadi. Alhamdulillah teman-teman di pengurus berusaha waktu itu mengumpulkan kronologis kejadian dan dokumen-dokumen yang ada untuk kami bawakan untuk oleh-oleh bagi antum mungkin. Alhamdulillah kami kumpulkan dan insya Allah kita berusaha jelaskan. <clears throat> Mungkin yang pertama yang kita jelaskan adalah terkait tentang awal dari peristiwa ini. Banyak subhat yang beredar dan opini yang beredar bahwa Kejadian di Fuyus ini semuanya sumbernya adalah Sehani bin Burek. Sehani dan Sehani dan Sehani. Tuduhan demi tuduhan kepada beliau luar biasa. Dialamatkan kepada beliau. Tidaklah terjadi ini kecuali Sehani, kecuali Sehani dan Sehani. Ini yang perlu dijelaskan bahwa kita katakan dari sekarang bahwa Sehani merupakan bukan merupakan penyebab utama kejadian fuyus sampai kami dikeluarkan sampai kami mungkin bahasa terusir dan lain-lainnya tidak tapi justru sebaliknya bahasa yang kami gunakan adalah sehanilah yang mengungkap salah satu yang mengungkap mengenai mungkin bahasa yang kita gunakan adalah api dalam sekam yang selama ini ada tidak hanya di Fuyus tahu, tapi pada darul darul uh, markis-markis di Yaman secara umum. Berawal dari niatan kami yaitu ketika itu Syekh uh, Ali Hudayfi baru pulang dari Indonesia setelah beliau mengisi daurah di Bantul. Kebetulan si Al Hudayfi tinggal di Aden bersebelahan mungkin dengan uh, kota kami di Darul Hadis Kuyus. Gembira sekali kami ketika manakala mendengar si Al Hudayfi telah pulang berdakwah bergabung bersama asatidah di Indonesia. Ketika itu kami berziarah beberapa teman kepada beliau dan beliau pun menyambut kami dengan sangat di sela-sela jalsah dengan Syekh Ali Hudaifi ketika itu secara tidak sengaja kami menyampaikan bahwa ya Syekh sekarang ini ada kabar terbaru bahwa keluar tahdir Syekh Usman Salimi kepada Al-Ustaduna al Lukman Pak Abdul. Kaget beliau. Hah? Ada apa ini? Kaget beliau. Dan beliau pun meminta kepada kami. Betul ini adanya? Betul ya Syekh? Ini rekamannya kami sampaikan. Beliau bersemangat mendengarkannya. Kemudian beliau mendengarkan. Mendengarkan terkejut beliau. Dengan itu Akhirnya beliau menyampaikan setelah sebagian besar didengarkan rekaman tersebut ya ikhwan kepada kita menyampaikan bahwa ini sungguh tidak benar tahdir ini yang disampaikan oleh Syekh Usman Salimi kepada Ustaz Lukman. Saya datang ke Indonesia dan menyaksikan sendiri bagaimana dakwahnya beliau dan para asatidah kudama di sana. Al khair kathir ya ikhwan. Belum menjelaskan kepada kita. Baik ya ikhwan, mulai nanti setelah selesai jalsah kita ini insya Allah saya akan tulis pembelaan saya kepada Ustadz Lukman bukan karena saya sudah datang ke Indonesia dikarenakan saya mungkin dijamu dan lain-lain tidak tapi merupakan kewajiban saya untuk membela kehormatan saudara saya yang digolimi Beliau katakan di hadapan kita. Sebagaimana saya ketika itu di zaman Hajuri membela Abdurrahman Al-Adani bukan karena dia ini Abdurrahman al Adani orang Aden, tapi dikarenakan dia terdolemi kala itu oleh Hajuri maka saya akan tulis juga sebagaimana saya menulis manakala saya menulis pembelaan kepada Abdurrahman Al-Adani di situ alhamdulillah malam itu juga beliau menulis pembelaan Disebarkan di internet dari soal sebagian antum mungkin sudah sampai sudah membacanya dan setelah dan di sela-sela jelas itu juga kami beliau menyampaikan kepada kami bahwa mengungkap beberapa peristiwa-peristiwa yang bagi kami di telinga kami ganjil mendengarnya terkait dengan kejadian-kejadian di zaman Syekh Mukbil yang terjadi pada masa-masa Yaman kala itu. Dan sekarang sudah menjadi masyaikh masa Yaman kala itu. Sampai sebagian kami mendengar kejadian-kejadian itu, masa iya? Masa iya? Masa iya kejadian ini? Yang mungkin sekarang sudah diungkapkan oleh Syekh Al-Hudhaifi dalam wakafatnya, dalam tulisan-tulisan beliau akhir-akhir ini. Itu yang kita dengar pertama kali jauh sebelum kedatangan Syekh Hani bin Burek ke Aden Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kejadian terkait dengan masalah apa namanya terjadi di Yaman itu bukan semata-mata sebabnya Sehani atau ketika Sehani datang belum terjadi tidak, tapi sebelumnya memang sudah ada. Ditambah lagi kemudian dengan hadiahnya al wasiqah yang terjadi pada Muhammad al-Imam al-Ma'bari. bahwa sungguh ketika memang terjadi kejadian wasiqah Muhammad al-Imam ini Baik. Ketika kejadian wasiqah Muhammad al-Imam al-Ma'bari situasi di Yaman di, di lingkungan ikhwan-ikhwan sendiri sudah mulai menghangat ketika itu. Sebagian membela Muhammad al-Imam dengan ta'asubnya dengan ini dan itu, macam-macam. Sebagian dengan sebagian juga mendukung kibar ulama. Situasi seperti ini sudah menghangat kala itu. Tapi memang belum mencuat. Dan sampai pada akhirnya datanglah Syekhuna Hani bin Bureka Aden Beliau sebetulnya tinggal aslinya beliau orang Aden, tapi kebetulan beberapa waktu lamanya beliau tinggal di Saudi. Kemudian beliau pulang ke Aden menjenguk keluarganya dan di saat itu mulai beliau rencananya akan mengadakan muhadharah, mengadakan muhadharah-muhadharah di Aden. Publikasinya sebelum beliau datang tersebar sebagaimana ini merupakan adat, merupakan kebiasaan di daerah Aden manakala ada para masyayikh yang datang dari Saudi ataupun negara lain yang memang ma'ruf salafi itu disebarkan pamfletnya. Dan Syekh Hani pun seperti itu. Kebetulan Syekh Hani mengadakan muhadharah di Aden bukan yang pertama kali. Tapi sering akhirnya diedarkan pamflet-pamflet publikasi terkait dengan uh, eh, muhadharahnya Syekh Hani bin Buraik. Di saat itu tiba-tiba sekitar tanggal 28 Oktober atau sekitar tanggal 4 Muharram 1436 Hijriah kami dikagetkan dengan sebuah risalah risalah yang sangat mengejutkan bagi kami kala itu apa itu tahdir tahdir dari Syekh Abdul Aziz Al-Burai kepada Syahani. Beberapa hari sebelum muhadarah pertama Syahani dilaksanakan. Kegir kami. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan ini? Kami hadir apa tidak hadir? Bingung kami. Tapi alhamdulillah sekali lagi kami berjalan di atas bimbingan para ulama kibar. Berjalan di atas bimbingan ulama kibar sebagaimana kami dibimbing ketika kita di Indonesia maupun ketika di sana oleh asatidzah manakala kita mendapati iskal bertanya pas alulah in kuntum la Kita bertanya kepada halul ilm. Dan saat itu kami bermusyawarah dan akhirnya al ustaz Abu Ali Abdul Hakam yang berasal dari Pasuruan, beliau beliau mengambil inisiatif untuk menelpon Syekh Arafat yang ada di Saudi untuk mendapatkan bimbingan. Karena sebelumnya belum al ustaz Abu Ali Abdul Hakam mendengar bahwa ada kalam dari Syekh Rabi untuk mentasji' memberikan dukungan kepada ikhwan-ikhwan yang ingin hadir di muhadharah Cehani. Akhirnya Ustaz Abu Ali Abdul Hakam menelpon Syekh Arafat yang singkatnya bahwa sebagai mungkin juga untuk sudah baca bahwa Syekh Arafat menukilkan perbincangan dengan Syekh Robi yang intinya tidak melarang bahkan mentasdik untuk hadir di majelisnya Syekh Hani bin Buraik. Begitu juga beliau nukilkan bahwa Syekh ubed pun sama senada yang sama untuk memberikan semangat kepada ikhwan-ikhwan untuk hadir di majelisnya Syekh Hani bin Burek. Oleh karena itu dengan fatwa ini dari Syekh Arafat kami pegang bahwa kami yakin kami di atas berjalan di atas bimbingan para ulama kibar kita akan hadir dan kita tidak mempedulikan dengan tahdiran yang ada kepada Syehani bin, Syehani bin Burek. Dan itu pun kita sampaikan kepada asatidah dan sama senada dengan asatidah di Indonesia bahwa kita pun ditahzi untuk hadir di majelisnya Syehani bin Burek. Karena bimbingan ulama kibar yaitu yang dinukilkan oleh Syekh Arafat yang bersumber dari Syekh Rabi dan Syekh Ubaid telah keluar. Oleh karena itu kami yakin bahwa kami akan hadir di majelis Syehani Walhamdulillah Allah mudahkan. Dan pada hari yang sama yaitu tanggal 28 Oktober 2014 atau 4 Muharram 1436 Syehani bin Burek pada maghrib melaksanakan Doroh yang pertamanya Yang berjudul Asbab Tamkin Subhanallah Kita menyaksikan sendiri ya ikhwan Luar biasa Animo semangat Ikhwan-ikhwan Salafiin Yang baik di Aden maupun di luar Aden Untuk hadir di majelisnya Sehani Dan yang lebih kami Dan yang membuat hati kami lebih Sahabat lagi ya ikhwan Beberapa masa yang aden dan masyaih kami beberapa pengajar utama di Fuyus hadir dalam majelisnya Sehani. Kami tulis waktu itu di WhatsApp bagaimana uh, berapa mustafid yang hadir yang itu merupakan salah satu pengajar-pengajar utama di Fuyus seperti Syekh Saleh Kentus dan yang lainnya juga ada Syekh Nasr Zaidi dan yang lainnya. Ini pengajar-pengajar, salah satu pengajar-pengajar utama di Fuyus. Mereka hadir di saat itu. Yang sebelumnya waktu itu juga kami konsultasikan juga kepada beliau-beliau. Setelah kami mendapatkan, setelah kami mendapatkan bimbingan para ulama kibar ini, kami konsultasikan kepada Syekh Soleh Kedus, kepada Syekh, Syekh Abbas Jona. Ini salah salah satu pengajar-pengajar utama di Fuyus kami konsultasikan. Bagaimana ya Syekh? Ini kami ada bimbingan para ulama kibar terkait dengan Sehani untuk tes untuk hadir. Dan di sini ada di pihak di sisi lain yaitu kehadiran Syekh Abdul Aziz Al-Burai. Bagaimana yang harus kami lakukan? Di saat itu juga senada para mustafid para mustafid mustafid itu menyampaikan hadiri. Sudah jelas bimbingan para ulama kibar. Dengan itu kami tambah mantap. Kami berangkat. Alhamdulillah. Kurang lebih dari 100 orang tua Fuyus saat itu hadir dari ikhwan-ikhwan Indonesia dan juga ikhwan-ikhwan Yaman juga hadir di situ. Artinya apa? Artinya cehani diterima di hati-hati kami. Apalagi juga berikutnya juga adalah kami terkhusus ikhwan ikhwan tulab puisi di Indonesia sangat-sangat terkesan dengan yang sehani yang datang. Karena apa? Tentunya beliau datang dari Indonesia. Pernah ke Indonesia. Pernah bergabung dengan Asa tidak Berdakwah di sini. Tentunya ilaqah kejiwaan kami lebih tinggi. Kami bersemangat. Bukan karena sekali lagi terus terang ya kita jelaskan bahwa ini ini bukan provokasi waktu itu. Bukan provokasi tidak, tapi itu hadir dari hati-hati kami sendiri. Teman-teman kurang lebih itulah view saat itu berjumlah kurang lebih 200 lebih. Senada, ayo kami hadir di majelisnya Syahani. Semangat, semangat. Tidak ada kemudian yang seperti beberapa pihak menyampaikan ini provokasi dari sebagian pihak untuk apa namanya mau provokasi tulafius untuk berangkat bareng. Tidak, itu muncul dari niatan kami pribadi-pribadi karena Cehani diterima oleh para asatidah di Indonesia. Tentunya tan tidak ada alasan kami untuk tidak menerima Cehani. Tidak ada alasan. Maka saat itu pun kami bersemangat duduk mendengarkan muhadharah Cehani. Apalagi pembahasan waktu itu pembahasan manhaj. Yang jujur-jujur kami katakan saat jujur-jujur kami katakan idarul Hadis Bifuyus waktu itu kami merasakan keringnya pembahasan tentang masalah manhaj. Walhamdulillah ada Syekh Yasin, ada Syekh Soleh Kentus, Syekh Abbas Jona yang banyak memberikan pembahasan-pembahasan tentang manhajiyah. Wabit kawaid tentang ahlul bidah dan lain-lainnya. Kami terhibur. Walhamdulillah. Dan dengan pembahasan sehan yang luar biasa ilmiah, kami bersemangat kembali untuk bisa hadir di majelis berikutnya. <clears throat> Dan kemudian esok harinya Sehani mengadakan doroh yang kedua yaitu berjudul Asbabu Al-Khudlan pada hari Rabu tanggal 5 Muharram 1436 Hijriah atau bertepatan 29 Oktober 2014. Dan ini yang merupakan membuat kami ganjil. Sebetulnya kami waktu itu rombongan Tulab Pius Indonesia berangkat kami pikir tidak ada masalah, kami berangkat rombongan barang-barang. Waktu itu kurang lebih tiga bis kami berangkat. Kami pikir tidak ada masalah. Karena ini merupakan suatu biasa untuk menghadiri mulhadharah. Datang bareng-bareng tidak ada masalah. Tapi di luar dugaan, di luar dugaan kami, ternyata hal ini dipermasalahkan oleh pihak-pihak yang tidak suka kepada Hani dan orang-orang pihak-pihak yang membela Muhammad al-Imam terkait dengan masalah al-wathiqah. Gitu. Ini berdampak kepada kami. Sindiran-sindiran dari orang Yaman muncul kepada kami. Waktu itu. Kok kalian hadir sih? Di majelisnya Syekh Hani. itu siapa? Hmm. Bukan Syekh Kibar. Kok kalian hadir di majelis Ehani? Sementara di samping kalian ada Syekh Abdurrahman Aladin yang lebih berilmu, yang lebih ini, lebih itu, lebih itu. Itu yang kami terima. Kami jelaskan. Jawaban lembut kami sampaikan kepada mereka-mereka, baik yang dari pihak dari Indonesia maupun orang-orang Yaman. Alhamdulillah, waktu itu tidak terlalu berpengaruh. Sampai kami dikagetkan kemudian pada pagi harinya di tanggal hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 atau 6 Muharram 1436 Hijriah salah satu dari pengurus Tulafius yaitu Al-Ustaz Abdul Hakam dipanggil oleh Abdurrahman Al-Adini kata ya, waktu itu pagi hari disampaikan kepada Ustaz Abdul Hakam bahwa bagaimana ini kalian ini kok berangkat secara rombongan ini menimbulkan fitnah ini menimbulkan anu uh, apa namanya timbul keluhan keluhan saya mendapatkan keluhan-keluhan kata Abdurrahman Al-Ghani saat itu mendapatkan keluhan-keluhan yang banyak dari orang Yaman karena keberangkatan kalian ini orang-orang Indonesia. Kaget. Loh, kenapa saya kami kan biasa untuk menghadiri muhadharah? Kenapa kemudian ini mendapatkan keluhan-keluhan? Ya disampaikan, janganlah kalian jangan pergi rombongan. Ini akan bisa memancing dari pihak keamanan kalau kalian ini ya ada apa-apa nantinya. Dan alasan-alasan-alasan yang lainnya disampaikan. Lalu Ustaz Abdul Hakam menjawab, ya Syekh, kami kan sudah minta izin pada antum ketika kami berangkat. Terdiam. Oh iya, betul. Kalian sudah minta izin. Dan nah, saya izinkan juga. Tapi saya kira kalian yang berangkat ini sedikit. Ternyata di luar dugaan kalian banyak yang berangkat. Lalu kenapa Syekh? Nah, ya sudah, kalau kalian ingin berangkat, berangkatlah kalian, tapi jangan rombongan. Sehingga ini akan bisa memancing keadaan yang akhirnya akan timbul keluhan-keluhan yang tadi itu akan lebih besar lagi. Nah, berangkatlah kalian sendiri-sendiri. Kalau kalian berarti boleh untuk berangkat sendiri-sendiri. Boleh silakan. Untuk berangkat sendiri silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk rombongan jangan. Tapi waktu itu ketika kami masih menghormati beliau dan terus kemudian juga kita melihat juga maslahat dan mafsadah. Padahal waktu itu animo, artinya keinginan dari kami untuk berangkat bareng-bareng itu semakin besar. Tapi ya sudah kita tanazul. Ya khair, kita berangkat sendiri-sendiri saja. Memang nah, waktu itu terasa di kami di Tulafuyus beda rasanya ketika berangkat bareng-bareng kami dengan sendiri-sendiri. Nah, dan di majelis juga kami sampaikan jazakallahu khair kepada teman-teman yang membantu dari sisi pendanaan eh, ketika pemberangkatan kami ini. Dan sekali lagi lagi eh, kami sampaikan bahwa pendanaan yang ada yang digunakan ketika operasional memberangkatkan teman-teman itu itu muncul dari rasa ta'awun dari teman-teman. Bunga bukan sengaja untuk membiayai dan merusak kuyus. Ini yang kemudian dikesankan sekarang. Bahwa teman-teman itu dibiayai oleh pihak-pihak tertentu untuk merusak. Salah satu bentuk kerusakannya adalah itu. Nyewa bis. Mereka berangkat bareng-bareng. Sehingga menumbuhkan kerusakan keluhan dan lain-lainnya. Tidak. Saya sendiri yang menerima dananya. Dikarenakan muncul dari keinginan sebagian pihak untuk bertahun bersama-sama. Karena kebetulan ya antum tahu sendiri kantongnya santri waktu itu ya kantongnya santri. <laughs> Sedikit kemampuan bagi kami. Walhamdulillah ada sebagian pihak, alas kalau kan antum punya keinginan besar untuk hadir tapi tidak mampu, Insya Allah kita bantu. Alhamdulillah. Dan kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Muharram 1436 Hijriah tepatnya bertepatan dengan 31 Oktober 2014 Jahani mengadakan doroh berikutnya di Masjid As-Sohabah dan saat itu juga Alhamdulillah Syahani didampingi secara tidak sengaja didampingi oleh Syekh Khalid Az-Zufairi. Syekh Khalid yang tiap tahun datang ke Indonesia dan tidak asing mungkin bagi antum. Walhamdulillah Syekh Khalid jauh-jauh dari uh, eh, Mamlaka Saudi mampir ke Aden dan di luar dugaan kita, di luar jadwal. Kemudian mengisi barang dengan Syekh Hani saat itu. Setelah mengisi Syekh Khalid dan Ya, Syekh Khalid sempat mampir ke Fuyus untuk menemui Abdurrahman Aladini tapi kata Allah pemasyafaal tidak ketemu karena waktu itu hari Jumat Abdurrahman Aladini waktu itu punya muhadharah sehingga tidak ketemu dan akhirnya beliau balik ke Aden dan pulang ke negerinya dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Muharram 1436 Hijriah bertepatan dengan 1 November 2014 Syahani pun mengadakan muhadarah lagi di Masjid Abu Hurairah. Dan beliau saat itu ketika muhadharah Sehani ditemani oleh Syekh Yasin Al-Adani, salah satu pengajar utama di Fuyus. Bagi yang mungkin uh, pernah ke Fuyus atau pernah ke Yaman merasakan mungkin merasakan uh, di zaman Damaj tentunya tahu siapa itu Syekh Yasin. Dan mungkin juga kita yang ada di Indonesia ini mungkin tidak asing dengan tahqiq dan karya-karya beliau. Karya Sayyasin Al-Adni. Banyak digunakan oleh para asatidah untuk mengajar terkhusus di bidang akidah. Taklik dan tahqiqnya beliau ma'ruf. Seperti taklik dan tahqiq akidah uh, akidah wasitiyah dan akidah tauhawiyah. Masya Allah, ma'ruf dan itu digunakan oleh kami juga di Fuyus sebagai salah satu buku utama dari tahqiq beliau ketika kita belajar akidah. Karena memang masya Allah beliau kowi dan yang lainnya. Dan ini membuat gembira ketika beliau mengaj, beliau mengisi muhadarah bersama Sehani, kita gembira karena walhamdulillah ternyata saya Yasin memberikan dukungan kepada Sehani dalam muhadarahnya dan mengisi di situ membuat kita merasa tidak sendiri di Fuyus. Ternyata kita juga bersama dengan para mustafid-mustafid kibar yang ada di Fuyus. Cukup melegakan hati kami saat itu. Tapi di sisi lain, ketika itu di waktu yang sama pada maghribnya di Fuyus dilaksanakan muhadharahnya Ali Rojihi salah satu mustafid di Ma'bar dipersilakan oleh Abdurrahman Nadi untuk mengisi. Dan setelah itu dia melaksanakan jalsah dengan Abdurrahman Al Adni sampai malam yang kita tidak tahu hasilnya. <clears throat> Apa yang terjadi setelah itu wallahu a'lam. Azan dulu. Azan dulu apa lagi? Ustaz Imam. Azan dulu. Baik, kita selingi dengan uh, azan Isya dulu. Fadhal muadzin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan. <clears throat> Dan kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Muharram 1436 Hijriah atau bertepat dengan 13 November 2014 Abdurrahman al-Adi mengumumkan bahwa segenap tulab al-ghuraba yaitu non Yaman kala itu supaya tidak berpergian ke Aden tidak boleh pergi ke Aden kecuali harus izin terlebih dahulu kepada pihak markis, maafkan markis Puyus Dan ini merupakan pengumuman yang ganjil bagi kami saat itu. Kenapa saat-saat ketika ada hari-hari muhadarahnya Sehani muncul pengumuman demikian? Padahal kami sehari-harinya sebelum adanya Sehani ini kami masuk keluar Aden itu tidak ada masalah. Tapi ketika ada muhadarah Sehani kemudian diperketat kita izin keluar sampai kemudian diumumkan. Tapi kami waktu itu masih husnuzon. Mungkin mungkin barangkali ini bentuk agar kita apa namanya tidak menarik perhatian atau terkait dengan juga masalah keamanan kita dan lain-lainnya. Tapi itu menimbulkan pertanyaan besar, menimbulkan pertanyaan besar bagi kami. Makanya harus izin bagi yang ingin berpergian ke Aden. Kalimatnya am, cuma bagi kita yang saat itu hadir sudah paham oh, mungkin maksudnya waktu itu masuk mungkin juga kita masih ber, ber apa namanya menerka-nerka kok sekarang kami diperketat untuk pergi ke Aden di mana di Aden tersebut merupakan pelaksanaan dari muhadharahnya si Hani kemudian esoknya hari Jumat tanggal 20 Muharram 1436 Hijriah atau bertepatan dengan 14 November 2014 teman-teman Al-Guroba yang berasal dari Indonesia, Kazakhstan, Tunisia, waktu itu Libya, Aljazair dan lain-lain berusaha untuk mengutus perwakilan-perwakilannya kepada Abdurrahman Al-Adini untuk meminta izin hari itu hari Jumat untuk bisa hadir di majelisnya Syekh Hani terkhusus pada khutbah Jumatnya dan sore harinya ikut juga muhadharah Kebetulan dari Indonesia diutus saya untuk masuk ke Abdurrahman Adani untuk minta izin. Meminta izin atas nama teman-teman Indonesia Tulab Khusus untuk hadir di majelisnya Kyahani. Setelah sholat fajar, setelah sholat selesai, sholat subuh, begitu salam, Abdurrahman Ali memegang mic yang ringkasnya dikatakan bahwa kami larang kepada antum al-ghuraba untuk keluarga Aden baiknya untuk muhadharah atau ziarah dan yang lain-lainnya. Hari ini tidak boleh. Al-ghuraba yang dimaksud tidak hanya kami Indonesia tapi juga semuanya warga negara asing itu. Nah, sebelum kami lanjutkan bahwa antum berketahui bahwa tidak hanya kami yang bersemangat untuk hadir di muhadharahnya Sehani, tapi juga ikhwan-ikhwan salafiyin yang berasal dari negara luar seperti Kazakhstan, ikhwan-ikhwan yang berasal dari Tunisia, yang berasal dari Libya, berasal dari Aljazair dan negara-negara lainnya. Kenapa? Karena kami semua di bawah bimbingan kibarul ulama. Sebagaimana asal tidak di Indonesia di sini yang berhubungan langsung dengan masyaikh kibar di Saudi dan itu juga yang dilakukan oleh para masyaikh-masyaikh mereka yang ada di negara-negara itu yang irtibatnya langsung kepada masyaih kibar sehingga hati-hati kami satu sama dengan kami waktu itu kami bersemangat hadir untuk ke muhadarnya Sehani sama juga mereka semangat jadi permasalahannya tidak hanya terjadi pada ikhwan-ikhwan Indonesia saja tapi juga terjadi pada ikhwan-ikhwan ghuraba orang-orang asing lain selain kami selain orang-orang Indonesia Kembali kepada kejadian tadi, ketika selesai sholat fajar, Abdurrahman ini mengumumkan, melarang untuk tulap asing keluar, baik dalam rangka ziarah maupun dalam rangka muhadarah dan lain-lainnya. Tidak, dijelas, tidak dijelaskan alasannya. Ini yang membuat kami bertanya-tanya, kenapa tidak dijelaskan alasannya? Kok nggak boleh? Apakah masalah keamanan? Apakah masalah ini? Masalah itu? Masalah tidak dijelaskan. Akhirnya kami mengambil inisiatif kala itu untuk mencoba masuk menanyakan sebab pelarangannya itu apa? Kami tidak diajari untuk taklid. Kami tidak diajari untuk di dalam akidah dalam manhaj kita ini tidak diajari untuk seperti orang-orang sufi yang dikatakan A A B B tidak kami berusaha untuk mencari dalil kami berusaha untuk mencari sebab apa pelarangannya. Kemudian saya pribadi berjalan menemui Abdurrahman Al-Adani dan menanyakan, "Ya Syekh, nahnu dan nab, nadhhab ila Aden al-yawm." Baik katanya. Kami ingin mau berangkat ke Aden hari ini. Baik, kenapa? Apa kamu alasannya? Kami sampaikan bahwa khususnya saya pribadi saya membutuhkan kebutuhan untuk membeli kebutuhan di sana dan mengambil uang karena kebetulan kami di untuk mengambil uang dari ATM tidak bisa di harus ke Aden itu yang pertama kemudiannya Syekh kami juga rencananya ingin hadir di majelisnya Syekh Hani bin Burek untuk muhadharah lalu dengan ketus beliau menjawab amal awal ya Abu Muhammad Ada pun yang pertama kalau untuk mengambil eh, mengambil uang besok-besok hari Sabtu bisa. Wa Mazani. adapun yang kedua, qad mana'tu. Aku telah melarangnya. Kaget. Sambil tegang sekala itu dikeliling huros ya di penjaga-penjaga, pengawal-pengawal pribadinya. Kemudian saya tanyakan, "Ya Syekh lima ada mana'tani?" Kenapa antum melarang kami? katanya. Dia dengan ketusnya berjalan langsung ke ruang ruang pribadinya. Kami kejar waktu itu bersama uh, Al-Akh Abu Hamzah dari Solo, kami masuk. Lalu ketika kami masuk di gurfah di ruang pribadinya itu suruh ditutup. Tutup pintunya. Uh, kaget kami ini. Waduh, mau diapakan kami ini? Kami itu, wah, mau Bersama dengan itu di ruang di ruang pribadinya bersama pengawal-pengawal pribadinya yang uh badannya luar biasa luar biasa. Wah, tuh mana-mana ada apa mau diapakan kami? Labas, yang penting bagi kami adalah kami ingin tahu sebab ilmiah kenapa kami dilarang. Lalu saya ulang waktu itu pertanyaannya. Ya Syekh, nurid an nadhabul yaumi lil adn. Walimada mana ya Syekh? Langsung marah, bukannya kami kemudian ya akhi gini gini lah langsung dimarahi anta bila anda bilang Muhammad anta bila wa dimarahin kami uh kaget sungguh kami belum pernah melihat dia seperti itu marah dengan muka yang muka yang merah memarahi kami kamu itu bila adab kamu itu kurang ajar kamu ini ini ini ini, ini macam-macam sudah saya larang masih bertanya lagi ya kami tanya lagi ya apa pelarangannya sih apa kenapa larangannya? hal syekhani hizbi? Apakah syekhani itu hizbi? Ataukah halul bida? atau yang lainnya sehingga kami untuk terlarang untuk untuk hadir di majelisnya? Tidak dijawab. Pokoknya, pokoknya kalian tidak boleh untuk hadir. Itu jawabannya. Bingung kami. Alas Pikir kami daripada kami yang tambah parah nanti berhadapan dengan para hurusnya dan lain-lainnya. Aduh, sudahlah. Akhirnya dengan Ustaz, wah itu dengan itu Al-Ahabu Hamzah kami sudah cukup kita yang tidak mendapatkan ini, ini sudah suasananya sudah tidak ilmiah lagi. Suasananya sudah enggak anu, apa namanya tidak kondusif lagi. Ayo segera segera kita keluar, segera keluar. Ketika kami keluar dia langsung bilang ke, "Hali babul masjid." Biarkan itu, pintunya terbuka. Anda pengen tahu siapa yang pengen berangkat ke Aden? Buka pintunya. Kebetulan teman-teman dari negara lain itu sudah antri juga. Eh, Prancis dan lain-lainnya itu sudah antri juga. Pengen tanya, Sebagaimana kebetulan kami duluan dari Indonesia. Kali babul maftuh, ana urid an arif man yadhhab al-yawm ila al-adn. Siapa yang pengen anu itu pengen tahu? Saya pengen tahu. Akhirnya dibuka pintunya, masuk orang Prancis. Abu Bakar Prancis. Orangnya juga gede juga lah, alhamdulillahnya juga. Hitam. Yang akhirnya beliau dipenjara sekeluarga. Datang beliau masuk Abu Bakar dan mengatakan, "Ya Syekh, ana mau pergi." Katanya, "Hah, siapa namamu?" Abu Bakar Ferensi. Oh, ya kelas. Keluar. Dan nanti kita ceritakan beliau sekeluarga termasuk yang ditangkap di penjara dan istrinya juga dipenjarakan satu hari satu satu hari setengah. Beliaunya dipenjara hampir sepekan. Melihat hal ini, kelas kita saya pribadi dengan beberapa teman keluar dan menyampaikan kepada teman-teman di Indonesia bahwa tetap kami dilarang untuk berangkat sana. Lalu teman-temannya gimana terus? Gimana gimana gimana? Nah, akhirnya kami bermusyawarah pagi harinya. Pagi harinya bermusyawarah dengan teman-teman. Terus terang bahwa setiap kami menghadapi kejadian-kejadian seperti ini kami selalu musyawarah dengan teman-teman di sana. Alhamdulillah teman-teman di sana juga uh, punya pengalaman, punya juga ilmu untuk sama bersama-sama kita untuk memecahkan masalah. Dan juga lebih besar daripada itu, kami selalu tidak lepas untuk berkomunikasi dengan para asatidah di Indonesia dan para ulama kibar dalam hal ini difasilitasi oleh Sehani. Melihat kejadian seperti itu kami bingung apakah kami bisa hadir atau tidak hadir dan lain-lainnya dikarenakan larangan yang begitu keras ya seperti itu. Akhirnya melihat maslahat dan mafsadah ya sudah, kita berangkat sendiri-sendiri saja. Siapa yang mau berangkat, berangkat. Yang tidak mau berangkat, ya sudah, kata teman-teman, tidak ada masalah. Sudah. Kebetulan bagi kami teman-teman mengurus waktu itu sudah kita tetap berangkat aja. Dan kebetulan waktu itu Syahani pun menyampaikan, silakan insya Allah kan tidak ada masalah kan untuk berangkat. Silakan kalau memang berangkat. Dan para masyih adun waktu itu juga menyampaikan, tidak ada masalah. Dan para mustafid-mustafid yang kita sampaikan juga kita kita konsultasi untuk berangkat apa tidak berangkat karena mereka lebih tahu tentang masalah dan mafsadah kita sampaikan mereka mentasi kita sebagaimana awal mereka mentasi kita berangkat aja dengan bimbingan-bimbingan itu kita kemudian sebagian berangkat sebagian tidak itu khawatir ada apa-apa dan kejadian klimaksnya terjadi pada sore hari ketika badal asar badal asar itu kebetulan teman-teman ikhwan-ikhwan Yaman pun karena melihat animo kami juga besar dan orang-orang Yaman juga banyak juga pengen ikut. Ada sebagian mereka menyediakan bis juga untuk memfasilitasi kita untuk berangkat. Bis disediakan untuk kami berangkat gratis waktu itu. Alhamdulillah. Akhirnya pada sore, hari Ba'tal Asr kami beberapa tulafius yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia naik bis tersebut untuk berangkat ke muhadharahnya si Hani di luar dugaan inilah salah satu klimaks dari kejadian ini. Ketika kamu berangkat, kebetulan saya dengan teman-teman sudah nyampe Aden duluan dengan mobil pribadi waktu itu dengan kendaraan pribadi, tapi teman-teman yang berangkat pada asar itu memakai bis di luar dugaan. Subhanallah Abdurrahman Ali bersama pengawal-pengawalnya mencegah kami, mencegah ikhwan-ikhwan untuk berangkat baik yang dari Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan salah satunya Mungkin antum kenal yang berasal dari Jember, Abu Lukman. Ya, Abu Lukman dari Jember, masya Allah beliau termasuk yang semangat juga dalam menghadiri muhadarahnya Sehani. Dan ketika itu beliau termasuk yang naik duluan ke bis. Dan tiba-tiba Abdurrahman Allah dari bersama pasukannya bersama pengawalnya datang untuk menurunkan orang-orang yang sudah ada di atas bis. Termasuk Abu Lukman. Dipaksa suruh turun. Hensin, langsung Abdurrahman Antoni sendiri yang turun dengan para pengawalnya, dipaksa untuk turun. Ini yang membuat luar luar biasa. Apakah ini ahlaknya ulama? sampaikan, ini kah ahlaknya ulama? Kita ini pengen hadir di muhadharah, bukan pengen demo. Tidak. Kita ini pengen menuntut ilmu, mau istifadah. Dilarang sebagaimana dilarang orang bermaksiat waktu itu. Kacau suasana. Wah, teman-teman Yaman sebagian yang pengen ikut juga sempat melakukan perlawanan. Gimana ini? Wah, kita mau sempat terjadi keributan macam-macam dan lain-lainnya. Nah, sampai teman kami orang Yaman yang bersama kami waktu itu ditarik sama pengawal apa, apa namanya dia pengawalnya Abdurrahman Adani dimasukkan ke mobil pribadi ada dicaci maki teman-teman kami yang dari Yaman ini dicaci maki dicaci maki dicaci maki Alhamdulillah teman-teman sabar mereka melihat situasi seperti itu, wah, faudah kalau istilahnya orang Yaman, terjadi keributan. Akhirnya sudah kami memutuskan teman-teman teman Fius, salah-salah-salah, Kita jangan hadir aja kalau melihat seperti khawatir nanti terjadi keributan. Subhanallah, sebelum Abdurrahman Adini ketika itu mendatangi bis yang belum berangkat, sudah ada teman-teman yang berangkat duluan. Lolos dari pengepungan waktu itu. Pengepungan lolos Alhamdulillah. Tapi subhanallah tidak berhenti sampai saat itu yang mereka lakukan. Mereka ini ya salah satu pengawalnya Abdurrahman Aldini, salah satunya adalah tentara. Itu menelpon nukhtah yaitu uh, apa nukhtah itu? Uh, salah satu perba, penjaga perbatasan. Penjaga perbatasan agar bis yang lolos tadi yang membawa talibul ilm, alhamdulillah sebagian ada ikhwan-ikhwan Indonesia yang sudah jalan dikejar, dikejar dan kemudian ditelepon agar diberhentikan. Subhanallah, bis-bis itu belum nyampe Nuftoh. Akhirnya ketika sampai di Nuftoh diberhentikan oleh tentara, disuruh turun. Jadi kita kayak anu kayak bandit berangkat itu. Nah, penjaga penjaga Nuftoh bukan pakai pistol di sana, makanya AK-47. Disuruh turun, turun semuanya. Kaget teman-teman yang ada di dalam. Termasuk ada beberapa teman-teman Indonesia. Ada. Disuruh turun. Turun akhirnya. Nih, sudah ada larangan. Instruksi bahwa kalian tidak boleh lewat aden. Pulang semuanya. Pulang, pulang, pulang. Ya sudah akhirnya yang melakukan seperti itu pulang. Sampai sebagiannya yang nggak punya ongkos sampai jalan. ya, alhamdulillah ada yang memudahkan di tengah perjalanan, tengah ada yang beberapa teman-teman Indonesia jalan, alhamdulillah ada yang memberikan tumpangan. Akhirnya mereka pulang. Sedih hati kami waktu itu, subhanallah, sedih. Kok kenapa kamu pengen muhadhar hanya dilarang sampai sejauh seperti ini? Kami pengen menuntut ilmu. Kita pengen dapat istifadah. Dilarang sebagaimana larangan orang-orang yang pencuri atau perampok saja. Ini yang membuat kami sakit waktu itu. Ya khair, kata Allah masyafa'al itu tetap berlanjut. Kemudian kita sampaikan kepada Syekh Hani dan para masyarakat aden yang lainnya kejadian ini. Dan mereka sungguh-sungguh sangat-sangat menyesalkan kejadian ini. Kok bisa setingkat Syekh Abdurrahman waktu itu yang mempunyai akhlak luar biasa, macam tawadhu dan lain-lainnya kok bisa melakukan hal-hal yang seperti ini? Ya itu memang kenyataannya. Itu kenyataan yang terjadi. Kita ceritakan kenyataan yang yang terjadi. Jadi hmm. ini banyak tidak diungkap oleh beberapa versi cerita kronologi Fuyus katanya. Tidak banyak diungkap. Padahal ini salah satu yang terpenting juga. Taib. Dan waktu itu teman-teman yang sudah sampai di majelisnya Syekh Hani juga merasa khawatir karena mendengar berita bahwa para huros pengawal ini melakukan sidak kepada teman-teman yang sudah diaden. Lalu dicatat namanya yang akan akan mendapatkan konsekuensinya setelah ini. Wah, teman-teman resah juga. Akhirnya alhamdulillah pada pulang malam hari dengan sembunyi-sembunyi, alhamdulillah masuk ke sakan masing-masing dan ke rumah masing-masing alhamdulillah biidznillah dengan aman. Dan kemudian pada hari Sabtunya setelah kekelima dari kejadian itu yang mengagetkan kami berikutnya adalah kejadian di hari Sabtu tanggal 21 Muharram 1436 Hijriah atau bertepatan dengan 15 November 2014 yaitu Abdurrahman al waktu itu menyampaikan bahwa adanya perintah dari Rais Jumhuriyah atau Presiden memerintahkan seluruh tulab ajanib atau orang asing untuk keluar dari Yaman untuk keluar cepat sekali instruksinya baru kejadian kemana hari Sabtunya langsung nih ada instruksi dari presiden untuk kalian semuanya keluar dari Yaman secara umum ya khususnya dari Fuyus keluar semuanya kaget kami dengan instruksi instruksi tersebut ini yang menyampaikan adalah Abdurrahman menaladeni tentunya tidak main-main tentunya kita wah apa benar ada perintah itu akhirnya kami tulis Fuyus sebagian yang menelpon KBRI di Sonah yaitu KBRI adalah kedutaan Eh, besar Republik Indonesia. Perwakilannya di Yaman itu di sana. Kami telepon ke beberapa pegawainya. Pak, betul Pak, adanya ini apa, apa namanya pengusiran kami dari apa namanya dari Yaman. Oh, tidak ada itu. Sampaikan tentunya kalau ada pengusiran kami dulu dari pihak kedutaan yang akan menerima instruksi tersebut. Ini aneh birokrasinya. Langsung ke Roman Aladeni instruksinya. Ini yang mengagetkan bagi kami. Kedutaan sendiri, kedutaan kami di sana tidak tahu. Yang lebih mengagetkan lagi, justru berlakunya hanya di Fuyus. Lebih ganjil lagi. Karena kita sampai, alhamdulillah ada beberapa teman-teman waktu yang masih, masya Allah, mau kisah bersama kita, bersama ulama kibar, menyampaikan yang masih duduk di, di apa namanya di makbar, di damar dan yang lainnya, tidak ada instruksi instruksi pengusiran orang-orang asing tidak ada di kami. Ditegaskan lagi oleh Muhammad Al-Imam dengan ketika itu di Ma'bar mengumpulkan orang-orang asing bahwa pengusiran orang-orang asing itu dari apa namanya yang perintah dari atasan dari Rois Jumhuriyah hanya berlaku di Fuyus di Ma'bar tidak. Kaget kami lagi. Ajib. Perkaranya ganjil bagi kami yang kita sampaikan kepada para masai untuk bimbingan-bimbingan beliau. Bagaimana demikian ini? Bingung kami. Kami diperintah untuk keluar. Kami diperintah untuk diusir, dikeluarkan dari ini, dari dari Fuyus atas perintah presiden katanya. Tapi birokrasi resminya KBRI dan lainnya tidak tahu. Tidak tahu. Ini yang ganjil bagi kami. Dan kami kemudian langsung dipaksa oleh Abdurrahman Adani dan yang bersamanya untuk mengisi istimarah, untuk mengisi formulir katanya. Untuk formulir data diri. Isi untuk ditata. Nanti mungkin ini sebagai bahan untuk nanti tahil, untuk evakuasi kalian oleh pemerintah Yaman. Isi, harus katanya. Ya khair, kita terima dan sebagian ada yang ngisi dan sebagian ada yang bingung, sebagian ada yang tidak mengisi. Nah, ini yang terjadi pada kami saat itu. Dan pada hari yang sama, ketika perkara tersebut uh, kejadian hari Jumatnya telah disampaikan oleh Syekh Ubaid kepada Syekh Ubaid oleh Syekh Hani dan para masyayikh Aden yang lainnya yang akhirnya kemudian keluar tahdir dari Syekh Ubaid tentang Abdurrahman Al-Adani yang dijuluki Al-Mughaffal yang lalai yang apa namanya yang bahasa kasar mungkin tidak beres dan lain-lainnya Kemudian juga melihat sudah ada keluar kalam dari Syekh Ubed. sudah kita sendiri tolaf ya, tolaf yang bersama ulama kibar tambah kurang tambah kurang nyaman untuk difuyus, tambah kurang nyaman. Wah, ini situasinya sudah begini, sudah keluar kalam dari Syekh Ubed. begini. Akhirnya terus kami konsultasi dengan para mustafid yang ada di Fuyu saat itu dengan Syekh Yasin, Syekh Abdul Rahman, eh, Syekh Yasin, Syekh Soleh Kentu, Syekh Abbas Jona, Syekh, Ab, uh, Syekh Abdul Khattab Libi. Ini merupakan mustafid-mustafid kibar di Fuyus. Kita konsultasi bagaimana solusinya, bagaimana solusinya, bagaimana solusinya. Alhamdulillah kami banyak mendapatkan bimbingan dari beliau-beliau. Dan yang mengenaskan adalah sebab waktu itu Abdurrahman Ali menyampaikan bahwa sebab diusirnya kami adalah adanya ilaqah kami dengan jihadi dengan orang-orang yang menyerukan kepada jihad Kata Ini yang mungkin mengagetkan kami juga. Kok bisa ada tuduhan itu? Ada tuduhan kami dianggap sebagai ada hubungannya dengan jihadi, orang-orang irhabi. Al-Qaeda dan lain-lainnya itu muncul dan terbukti kemudian pada pagi harinya dimuat sebuah koran yang saya buktikan bahwa ini gambarnya yang besar di sini ada koran yang memuat omongannya Abdurrahman Al-Adni dikutip bahwa sebab dikeluarkannya kami orang-orang asing itu dikarenakan adanya kaitannya kita dengan jihad atau orang-orang menyuruhkan jihad yaitu dalam hal ini irhabi. Artinya secara tidak langsung menuduh Syahani adalah irhabi yang menyerukan menyerukan jihad yang apa namanya yang tidak syar'i. Nah, ini yang membuat kami akhirnya kok bisa ini tersebar luas di Aden dan sekitarnya. Sampai orang-orang awam tahu, wah, kamu aja nih orang asing dari Fuyus ya, Pak Ki orang-orang yang irhabi yang suka ngebom sana ngebom sini ya itu berasar itu berbekas pada orang-orang awamnya sendiri dan alhamdulillah para maseh dan para mustafid waktu itu yang apa namanya mendukung kami tidak diam tidak diam alhamdulillah mereka berbuat dan berusaha akhirnya mereka mendatangi gubernur gubernur provinsi Lahaj untuk mencari penjelasan apakah memang benar ini adanya perintah ada perintah dari gubernur Lahaj atau dalam hal ini juga presiden adanya instruksi untuk mengeluarkan para warga negara asing. Waktu itu rombongan dipimpin oleh Syekh Yasin dan Syekh Hani bin bertemu dengan gubernur. Dan hasil pertemuannya disampaikan. Salah satu hasil pertemuannya tidak ada perintah katanya. Tidak ada perintah dari dari gubernur atau dari apa namanya dari presiden terkait dengan pengusiran. Dan itu di, kemudian ditulis oleh para masyhif itu ditandatangani dan disebarkan hasil pertemuan tersebut. Hasil pertemuannya yang intinya tidak ada. Pengusiran itu tidak ada. Salah satu yang saya bacakan secara singkat bahwa salah satu hasil pertemuan tersebut adalah pihak gubernur hanya menyerah eh, pihak memberikan untuk menuntut kepada para ajanib untuk menyerahkan istimaroh saja formulir data diri itu tidak ada pengusiran kami hanya menuntut itu katanya tapi karena sudah ada waktu yang sama sudah keluar takdir dari Syekh Ubaid waktu itu kami juga dari sebagian tulab sudahlah, ini sudah ada fatwa ulama kibar kok tentang masalah Syekh Abdurrahman ini ini nih. Allah saya mau pulang aja. Jangan ulang ulang lagi. Kelas. Jadi sebagian kami sudah tidak waktu itu sudah tidak bisa berharap banyak untuk bisa belajar di Fuyus karena sudah ada fatwa dari ulama kibar saya ubah dalam hal ini. Kemudian Esok harinya Gubernur Lahaj datang. Ini juga klimaks berikutnya. Gubernur Lahaj datang setelah pertemuan dengan para masyah itu, para Syahasi dan Syahani, datang ke Fuyus dengan rombongan dan memanggil kami semuanya, yaitu para guroba, orang-orang asing. Dikumpulkan kami semua di masjid bersama dengan beberapa ikhwan wan wajaman juga banyak yang hadir di masjid waktu itu untuk mendengarkan apa sih yang diperintahkan oleh gubernur ini. Ketika itu pagi hari jam 10 disampaikan kepada kami. Dan di luar dugaan apa yang disampaikan gubernur ini sungguh 180 derajat berbalik dengan apa yang disampaikan ketika dia menyampaikan kepada para mustafid. Lebih heran lagi, ganjil lagi. Dikatakan di situ bahwa oleh waktu itu oleh gubernur bahwa pertama mengklarifikasi bahwa tulab orang-orang asing tidak ada kaitannya dengan irhabi. Alhamdulillah. Sementara waktu itu Abdurrahman Al-Ladi menuduh mengisarahkan kepada kami bahwa kami irhabi atau kami jihadi, ada kaitannya dengan jihadi gubernur yang membersihkan nama kami di masjid waktu itu. Tidak, kalian tidak ada kaitannya dengan Irhabi. Dan memang waktu itu juga dibagikan formulir, dibagikan formulir untuk kalian isi. Kalian isi formulir itu dikarenakan kami sebetulnya meminta data diri sudah dari empat bulan yang lalu tapi tidak dikasih-kasih oleh kalian. Kami sampaikan bahwa kami waktu itu teman-teman Indonesia sudah empat bulan sebelumnya sudah mengumpulkan data diri yang diminta oleh Abdurrahman Nadi waktu saat itu. Diminta kami mengumpulkan paspor, artinya mengumpulkan fotokopi paspor dan keterangan kami. Kami sampaikan sebagai bentuk kerjasama, sebagai bentuk taat wali amar kita sampaikan. Tapi ternyata itu tidak disampaikan kepada gubernur dan kemudian ditagih oleh gubernur mana kok nggak disampaikan karena kamu sudah menyampaikannya ini ganjil lagi bagi kami dan di saat itu juga di majelis itu juga menyatakan bahwa gubernur menyatakan bahwa benar memang adanya tahil yaitu evakuasi kepada kalian atas biaya pemerintah Yaman yang ini sehari sebelumnya tidak terucap kepada para masyayikh Aden yang dipimpin oleh Syekh Hani dan Syekh Yasin waktu itu bingung kita ajib katanya. Kok bisa sehari sebelumnya bertemu dengan para mustafid dan para masyayikh adin mengatakan saat itu tidak ada tarhil, tidak ada evakuasi, tidak ada pengusiran dan dari ke, kepada warga negara asing sehari setelahnya sehari setelahnya kok ada ini membuat kami bingung dan subhanallah waktu itu luar biasa suasananya waktu itu pas jam pelajaran jam 10 Kebetulan juga di Masjid Nisa juga waktu itu juga para Nisa Umahat dan lainnya masih juga belajar dan kami juga waktu itu masih dalam situasi belajar ketika para gubernur nyampaikan semua tulab juga mendengar. Dan di saat kalimat nyampaikan bahwa kata gubernur kalian ditahil kalian dievakuasi, kalian di apa deportasi, apa kalian dideportasi dari Fuyus ini menggelegarlah suasana yang tadinya tenang itu umahat nisa yang ada di masjid nisa menangis terkhusus sama apa namanya umat-umat yang berasal Guroba menangis waktu itu kami suasana yang di, di para masjid Rijal waktu itu juga para Gurobanya kaget bingung kok bisa ada seperti ini sampai seolah itu suatu itu bersumpah subhanallah kok bisa dia mendatangkan perkataan yang lain ketika berbicara dengan saya dan dengan kami. Jadi soleh saya soleh kentusi termasuk salah satu yang menyaksikan pembicaraan antara Mas Syahadi dengan gubernur hari sebelumnya. Kemudian saya Yasin ketika kami tanya gimana sih? Subhanallah kata saya Yasin. Perkataan yang ketika berhadapan dengan kami berbeda dengan yang disampaikan sekarang. Entah apa yang menyebabkan perubahan itu. Sempat diinformasikan kepada kami oleh orang Yaman bahwa pertemuan Masyih Adil dengan orang dengan para Masyih Adil dengan dengan gubernur itu pada sore hari sebelum maghrib kemudian dikeluarkan pernyataan oleh Masyih Aden yaitu yang dipimpin oleh Syahani dan Syahyasin tentang tidak adanya deportasi tapi malam harinya Abdurrahman Al-Adani bersama Abdul Ghafur Lahji mendatangi gubernur yang kemudian paginya berubah suasana itu. Perubahan keputusan. Wallahu alam apa yang dibicarakan kita tidak tahu. Yang jelas kenyataannya waktu itu berbeda pernyataan gubernur di hari pertama dan hari kedua. Kami percepat. Dan akhirnya karena situasi sudah seperti itu, akhirnya banyak teman-teman sudah wah sudah sebagian orang Perancis oleh dan lain sudah kami mau, tidak mau tinggal di Kuyus. Selain ini sudah perkaranya begini, gubernurnya seperti ini, terus kemudian Abdurrahman yang lain ini seperti ini, apalagi sudah ada fatwa dari saya. Ubed kami tidak tidak sudah tidak nyaman untuk tinggal di Kuyus. Akhirnya beberapa orang pergi. Pergi pulang melewati Nukhtok. Salah satunya adalah Abu Bakar Farensi bersama keluarganya. Kebetulan Abu Bakar Farensi bersama istrinya, oh istrinya orang Yaman, mau pulang Oh, sudah tidak mau tinggal lagi di Fuyus. Subhanallah di Nukhtoh di penjara. Ditangkap, diperjawara bersama istrinya dengan teman kami tiga orang dari Kazakhstan. Di penjara dimasukkan. Tanpa alasan. Kalian dari Fuyus. Iya, tidak ada alasan namanya mau pulang, tidak ada izin ini, oh, sudah, masukkan langsung ke penjara bersama istrinya. Dengan tiga ikhwan kami dari Kazakhstan dimasukkan juga ke penjara. Artinya ini memang kenyataan. Kenyataan. Pemenjaraan-pemenjaraan ini bukan omong kosong, ada pemenjaraan. Ancaman pemenjaraan ada. Kemudian setelah maghrib Abdurrahman Al-Dani menyampaikan bahwa seluruh ajanib untuk secepatnya keluar dari Fuyus apapun jinsiahnya. Kecuali orang-orang Somalia semuanya keluar secepatnya. Menambah kami sedih juga saat itu. Sisi lain ada sama teman-teman juga oh, gembira sudah. Memang memang memang juga kami tidak ingin sudah tinggal di sini. Kalian an, Anda usir Timawu tidak usir, tetap kami keluar. Nanti sudah tidak, tidak nyaman kami tinggal di Fuyus. Dan ini yang lebih menganehkan lagi di pernyataan tersebut, bahwa bagi yang ingin tinggal di Fuyus silakan minta syafaat. Minta syafaat mungkin bisa dipertimbangkan. Bisa ini dipertimbangkan untuk kemudian bisa tinggal di sini. Walhamdulillah kami Ikhwan Tulafuyus dari Indonesia bersepakat melalui bimbingan para ulama dan juga konsultasi asatidah dan lainnya kami tidak meminta syafaat kepada Abdurrahman Adani untuk tetap tinggal di Fuyus. Siapa yang meminta syafaat? Ashabul Karnain. Yang memanfaatkan situasi, situasi ini. Masuk mereka beramai-ramai untuk minta syafaat. Supaya mau tinggal di Fuyus, tetap mau tinggal di Fuyus, saya mau belajar ini dan itu. Kalau kami tidak. Nah, situasi sudah tidak memungkinkan kami untuk tinggal di, di Fuyus dan kami tidak ingin meminta syafaat. Hmm. Sampai nanti jelas perkaranya. Jadi dipancing waktu itu. Dan para Ashabul Zulkarnain yang lebih dikenal dengan istilah MLM itu mereka-mereka ini masuk untuk meminta syafaat. Lomba-lomba mereka minta syafaat. Untuk supaya bisa tinggal di Fuyus. Takut mereka mau diusir. Kami tidak. Alhamdulillah. <clears throat> Kemudian kami dari salah satu dari kami meminta Kok ganjil perkaranya seperti ini? Akhirnya salah satu dari kami pengurus waktu meminta kepada Abdurrahman Al-Adadi, mana suratnya pengusiran kami? Karena para mas, mustafid dan para masa yang ada di Aden, coba kalau memang ada pengusiran resmi, tentunya dari suratnya. Coba diminta suratnya. Atau paling tidak fotokopiannya. Sebagai memang ada instruksi itu. Ditanya, jawabannya, ya, kamu hubungi gubernur, gubernur, hubungi gubernur, gubernur kita dipingpong. Gitu. Mana kemarin nggak jelas. Kalau sebagaimana sudah situasinya sudah perkara yang sudah nggak jelas seperti ini, kabur seperti ini. Dan kemudian ada di situasi yang seperti ini beberapa ikhwan-ikhwan Yaman, terkhusus orang tua-orang tua Yaman yang mungkin masih baik waktu itu, mencoba berkomunikasi dengan Abdurrahman Al-Adani. Gimana nih untuk menyelesaikan pihak masalah-masalah guroba? Coba cari solusi yang terbaik dan lain-lainnya. Dan salah satu tuntutnya waktu itu adalah tolong bersihkan nama guroba dari lisan antum karena lisan antum mengisyarahkan bahwa apa namanya al-guroba tercap, tertuduh sebagai irhabi. Coba antum tidak antum tarik ucapan antum. Baik katanya. Kami akan saya akan tarik kata Abdurrahman ucapan saya. Besoknya pada duhur yang diharapkan menarik perkataannya ternyata muter-muter kalamnya. Yang intinya bahwa orang-orang salah paham terhadap perkataan saya bahwa saya tidak memaksudkan seperti itu, tapi yang saya maksudkan seperti ini, seperti ini. Nah itu. Tapi ya kadar Allah cap atau tuduhan kepada orang pada kami selaku orang-orang jihadi, orang-orang ajanib dari Fuyus itu sudah kadung menyebar di Aden. Dan terasa kalau sudah nama, oh kamu orang asing dari Fuyus, wah nggak ada lain, jihadi, orang irhabi, hati-hati. Nah, terasa situasi seperti itu. Singkatnya ya kawan, Mungkin karena menyikat waktu sudah Lama al-muhim Nanti insya Allah Jelasnya Kami akan berusaha untuk Bersepakat dengan teman-teman yang ada di uh, Berteman teman-teman yang Selama ini Tergabung di uh, Mantan kepengurusan di Fuyus berusaha akan menyusun Insya Allah Kejadian-kejadian ini Dalam bentuk dokumen yang tertata, tertata kalau bisa kami bentuk mungkin dalam bentuk buku yang alhamdulillah kronologisnya lengkap dari awal sampai kejadian ini sampai akhir dari hari-hari terakhir ini kami catat pengusiran yang mungkin artinya mungkin yang bisa anda simpulkan majelis kita ini adalah yang pertama bahwa keluarnya kami dari Fuyus bukan karena kami diusir. Walaupun memang ada tuduhan diusir, tapi tidak kami tidak keluar dalam kondisi terusir. Terkhusus Tulafuyus Indonesia. Kami tidak dalam kondisi terusir karena mereka tidak mampu mengusir kita. Karena mereka tidak mampu mengusir kita. Karena apa? Karena dari sisi birokrasi kami punya ikomah, surat izin tinggal resmi di situ. Dan sebagian kami juga tinggal terkhusus kami para ashabul ailah tinggal di rumah-rumah yang kami sewa sendiri. Kami sewa sendiri. Jadi untuk mengusir kami waktu itu sulit mereka. Kami keluar ke Fuyus yang sudah pernah kami sampaikan bahwa itu karena bimbingan ulama kibar. Kami keluar dengan izah kami keluar. Kami memang tidak ingin menginginkan untuk tinggal di Fuyus lagi karena situasinya untuk situasi untuk belajar di Fuyus tidak memungkinkan apalagi dengan tahtir para ulama kibar. Ditambah lagi mungkin untuk hari demi hari situasinya tambah mengacaukan Syehani kemudian juga ditahdir sepakat ulama ulama Yaman untuk mentahdir Syehani yang kita tahu luar biasa Syehani dan membela sunnah dan di hari ini pagi hari Syekh Robi nya, Syekh Ubaid juga membelanya tambah jelas perkaranya Alhamdulillah kami keluar karena memang kami yang tidak menginginkan untuk tinggal di Fuyus itu intinya. Dan kedua, kami sampaikan bahwa kami ketika ketika menghadapi kodiah demi kodiah, peristiwa demi peristiwa, itu kami selalu bermusyawarah dengan teman-teman dan bermusyawarah dengan para asatidah dan bermusyawarah dengan para masyaikh aden dan juga para bermusyawarah dengan para mustafid kibar pengajar-pengajar utama di Aden di Fuyus waktu itu yang langsung kemudian disampaikan kepada para ulama kibar di mas di Saudi. Artinya kami selalu terbimbing, walhamdulillah. Tidak mengambil tindakan sepihak, tidak mengambil tindakan ngawur, tidak mengambil tindakan yang artinya tidak tidak tidak terkontrol, tidak. Kami selalu berjalan dengan itu. Musawarah demi musawarah kami kami lakukan. Walhamdulillah. Intinya bahwa banyak hikmah dari kejadian ini bisa diambil. Walhamdulillah juga Syekh Ani waktu itu juga bersama para masyai aden menyampaikan kepada kepada kita bahwa la tahzan kalian, jangan sedih kalian. Insya Allah para masyai kibar pun memperhatikan kalian, ini juga mungkin uh, bagi antum. Mungkin sebagian kecewa atau mungkin sebagian apa namanya uh, hilang semangatnya. Waduh, kami sudah tidak bisa pergi ke Yaman lagi nih. Sudah kami tidak bisa menuntut ilmu di Yaman lagi. Walhamdulillah sehani dengan para masyayikh yang lainnya dengan bimbingan para ulama kibar, insya insyaallah taala akan membuka markis baru di Aden. Di bawah bimbingan ulama kibar langsung di bawah ulama kita Syekh Rabi, Syekh Ubaid dan yang lainnya dan pengajar-pengajarnya juga insya Allah sebelum kita pulang ke sini saya yakin sudah menjanjikan para musafir-musafir kibar ini menjanjikan kepada kami insya Allah kalau markis baru yang didirikan sekarang ini dengan bimbingan para ulama kibar jadi kami semua akan pindah ke markis baru itu insya Allah semoga Allah mudahkan Artinya apa? Insya Allah jangan patah semangat Bagi teman antum-antum yang pengen menuntut ilmu Di masih ada harapan Insya Allah ada solusi Insya Allah ta'ala Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan secara ringkas Sebetulnya Sepanjang Nabi Qadar Allah Masyafa'al Waktu yang tidak mencukupi Insya Allah semoga Allah mudahkan Kami bisa menyusun ini Karena Alhamdulillah bukti data fakta baik dalam dokumen maupun sautiah dalam bentuk suara sudah kami kumpulkan. Semoga Allah mudahkan. Jazakallahu khairan atas perhatian antum. Saya mewakili teman-teman dari Tulafius mengucapkan jazakallahu khairan dan juga minta maaf barangkali selama muamalah ketika masih di Fuyus mungkin kepada asatidah yang lainnya uh, ada yang kurang, ada yang tidak berkenan dan lain-lainnya di pembaharan ini kami ucapkan mohon maaf alfum eh, ala taksir dan nuksannya kami ketika bermuamalah. Dan juga pada majelis ini kami ucapkan jazakallah khair. Barangkali ada salah kata itu dari saya dan dari syaitan dan saya menyatakan pada hari ini juga kalau memang ada salah saya rujuk dan tobat dengan hal itu. Subhanallah.